Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Maka kita akan masuk pada pasal berikutnya uh, eh, ismul zaman wal makan, betul nggak? Ismul zaman wa ismul wasmul makan. Jadi al masdarul sinai sudah selesai ya? Belum. Oh belum, mau masuk gitu. Ya. Oh gitu. Berarti terakhir al masdar al mimi ya. Baik, kalau gitu uh, <clears throat> kembali ke awal murajaah setelah pembahasan tentang isim maf'ul ya isim maf'ul maka Eh, masuk ke dalam masdar. Masdar e, eh, ya ini pada urutan ketiga kalau dalam tasrif e, usul, tasrif e, usul ya, tasrif tasrif istilahi di awal itu seperti fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, itu yang faalannya itu yang namanya masdar. Hanya kalau secara awal masdar ketika dalam tasrif usul ini masih terlalu sederhana gitu. Masih e, apa namanya bentuk masih mujmal, masih global gitu. Nah, di sini mulai dirinci bahwasanya masdar itu ada masdar taukid, ada masdar marroh, ada masdar hayah, ada masdar e, mimi, ya, dan terakhir masdar mi, masdar sinai. Ya. Intinya masdar itu adalah kata jadian. Ya, kata jadian. Kata jadian ya atau kata benda. Baik. Masdar berikutnya yaitu yang keempat adalah al-masdaru as-sinai ya, masdar sinai. Apa maksud apa yang dimaksud dengan masdar sinai? Wa mazida fi akhirih ya'un musyaddadatun. Masdar sinai itu adalah ciri khasnya adalah apa yang ditambahkan di akhir katanya ya musyaddadah. Ya. Ya musyaddadah. Itu masdar sinai. Wa mazida fi akhirih ya'un musyaddadah. Contoh. Islamun menjadi islamiyatun Islamiyah. Ya, al-Isla uh, Islamiyah. Yang darinya Islam Islam Islamun itu ditambahkan ya musyaddadah, ya yang ditasdid. Kadangkala juga uh, ya yang bertasdidnya ada tamar butuhnya Gitu ya. Jadi ditambahkan yun atau yat yatun gitu ya. Maka kalau misalkan Islam Islamun tambah ya ya itu bisa berbunyi Islami Islamiyun. Nah, ada ada yang ada ada yang di ada yang berbunyi seperti ini, Islamiyun. Ya. Kemudian ada juga yang berbunyi Islamiyah. Islamiyah. Ada ada ada ada bentuk seperti ini. Tergantung awalnya. Tergantung awalnya. Tergantung kata yang sebelumnya. Ini biasanya naat manut biasanya. Nah, biasanya naat manut ya. Biasanya naat ini manut. Misalkan eh, Islami misalkan ya ini uh, al-masjid atau Islami uh, apa? Kalau jamaah Islami berarti pakai tamar butoh ya, jamaah Islamiyah ya, gitu ya. Islami ini yang manutnya mu, mu, eh, muzakkar. Manutnya adalah muzakkar. Gitu ya. Islami. Al-Muassasah Al-Islamiyah, Yayasan Islam, Yayasan Islam kan gitu ya. Al-Muassasah Al-Islam. Ya, kemudian misalkan eh, yakni misalkan apa? Eh, kitabun Islami, kitab yang Islami secara Islam. Hmm. Jadi manutnya yang laki-laki, dicari yang laki-laki. Islami. Kalau Islamiyah berarti di sini eh, apa namanya kalimatnya adalah eh, perempuan muannas Islami. Hmm. Rumah sakit Islami al mustasfa Al-Islami. al mustasfa Al-Islami. al mustasfa kan mudakar. Nah, gitu ya, rumah sakit yang islami. Misal gitu. Jadi ada yang ditambahkan dengan nya tasdidnya tanpa marbutoh, ada juga yang tak ada marbutohnya. Al-watanu, al-wataniyah. Ya. Kalau mazhar Sina ini uh, kalau yang pakai ya yang tasdid ini sif adalah yang bersifat gitu, yang bersifat. Yang bersifat. Jadi kalau islami yang bersifat keislaman. Kalau al-wataniyah yang bersifat kenegaraan gitu, al-wataniyah. Jadi e, artinya itu ada unsur yang bersifat yang bersifat ya. Yang sifatnya, yang sifatnya e, yang bersifat atau yang sifatnya. Seperti islami maksudnya adalah kayak tadi al-mustasha mustasya mustasya al islami rumah sakit yang islami itu bersifat islami, cara-caranya, kemudian apa? pelayanannya, kemudian ruang tata retak ruangnya ya diatur seislami mungkin kan gitu kan nah, maksudnya seperti itu insanul insaniyah yang bersifat kemanusiaan ya, itu e, arti dari insaniyah kalau insannya artinya manusia manusia saja tapi kalau ada e, ditambahkan ya ya bertasbih menjadi yang bersifat kemanusiaan insaniyah hmm. al yaum al yaumiyah Al-yaumu itu artinya hari. Tapi kalau al-yaumiyah yang bersifat keseharian. Ya, zikrul yaumi, zikrul yaumi gitu ya. Zikir-zikir secara sehari-hari. Zikir-zikir atau al-azkar al-yaumiyah. Ya, e, doa-doa zikir yang bersifat sehari-hari. Nah, gitu. Itu maknanya. Al-usbu, al usbu'nya yang bersifat e, per minggu seminggu sekali gitu ya al usbu'iyah misalkan al muhadarah al usbu'iyah e, eh, apa namanya pengajian pengajian pekanan nah pengajian mingguan seminggu sekali apakah hari Rabu apakah hari Ahad apakah hari Senin dan seterusnya jadi yang daur ulangnya itu satu pekan sekali ilahun ilahiyah yang bersifat ketuhanan ilahiyah itu yang bersifat ketuhanan ya tauhid al tauhidul ilahi gitu ya Al-aqidah al-ilahiyah atau tauhid al-ilahiyah. Tauhidul ilahi. Al-hur artinya kebebasan. Kalau al-hurriyah artinya yang bersifat kebebasan. Al-hur kebebasan atau merdeka. Al-hurriyah yang bersifat kebebasan atau bersifat merdeka. Al-ibtida al-ibtida'u artinya permulaan. Kalau al-ibtidaiyah yang bersifat dasar. Ini yani madrasah al-ibtidaiyah. Sekolah yang bersifat dasar, yang bersifat masih permulaan. Ya, maka di situ anak-anaknya kan yang 6 tahun, 7 tahun, sampai 12 tahun kan gitu ya. Nggak mungkin madrasah al-ibtidaiyah yang masuk SMA kan gitu kan. Jadi dijelaskan di situ ini khusus sekolah yang bersifat e, pendidikan awal pendidikan dasar. Pendidikan menengah, pendidikan pendidikan tinggi itu di tidak boleh salah masuk. Ya. Jadi al-ibtidaiyah itu maksudnya yang bersifat dasar, yang bersifat permulaan. Asyahr bulan asyahriyah. Ya, ini yang bersifat per bulan asyahriyah. Ya, asyahriyah ini yang bersifat per bulan. Seperti al-mukafaatu ya ini tunjangan per bulan. Gitu. Al-mukafaah al Kadang misalkan kalau di kantor itu eh, apa namanya syahriahnya berapa, per bulannya berapa, nah, gitu. Maksudnya sifatnya gaji, sifatnya eh, tunjangan. Syahriah itu artinya yang sifat pekerja eh, yang bersifat satu bulan kan eh, dihitung itu yang sudah sudah standar ya standar satu selama 30 hari ada ada gajinya, ada bayarannya, ada eh, tunjangannya. Syahriah. Baik, ikhwan rahimani wa kita akan masuk insyaallah Berikutnya, qala al-mu'allif yani fasal ismul zaman wa ismul makan. Berarti ini diurutan ke berapa? Kalau diurutan dari tasrif usul, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al. Fa'ala yaf'ilu if'il ya afan ya. Ah, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Nah, baru maf'alun maf'alun ya. Atau bisa buka aja di halaman berikutnya di halaman 42. Nah itu. Nah, berarti diurutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8. Nah, ismu zaman dengan ismu makan itu diurutan ke 8 dan ke 9. Wazannya sama persis. Nah, sama, sama persis, tetapi artinya berbeda. Kalau ismu zaman maksudnya adalah waktu bekerja, ya waktu pekerjaan tersebut. Kalau ismu makan ya ini tempat, tempatnya ya. Ismu zaman huwa ismun dulu ala zaman. Ya. Kalau al-mu'alif berkata penulis, Ismu zaman, kata benda untuk waktu adalah kata yang menunjukkan atas waktu. alladzi hadasa fihi fi'lu, yang terjadi padanya pekerjaan. Hadasa yakni yang terjadi e, pekerjaannya. Jadi waktunya itu. Ya seperti misalkan e, doroba yadribu e, dorban. Doribun madrubun idrib la tadrib madribun. Jadi madribun madribun berarti e, waktu memukul sama tempat memukul. Waktu ketika memukul, waktu terjadi pukul itu kapan, sama tempat memukul itu di mana tempatnya? Wasmul makan, adapun isi makan huwa ismun dulu alal makan. Adalah kata yang menunjukkan atas tempat. Al makan itu artinya tempat. Alladhi hadatsa fihi fi'lu. Yang terjadi padanya pekerjaan, suatu pekerjaan. Contoh, maktabun Nah, maktabun itu berarti dari fiil apa, Hi? Maktabun. Hmm, dari kata ba. Kata banyak tubuh eh, e, batan. Nah, batan. Katibun, maktubun, uktub, lataktub, maktabun. Hmm, jadi maktabun ini fiil madinya kata ba fiil mudarinya tubuh Kalau mak'adun, ahi ada yak adu ya. ada yak adu Kalau masjidun berarti dari mana e, ininya? uh, fi'il madinya sajada yasjudu memang ini ada perkecualian nanti ada di sini ada yang sifatnya adalah apa namanya masyadda yakni kharaja minhu perkecualian dari beberapa kata-kata yang isim makan dan isim zamannya itu tidak sesuai dengan kaidah harusnya kan kalau sajada yasjudu kan masjadun nah tapi di sini masjidun nah ini ada perkecualian yaitu kata-kata masjidun masyrikun maghribun sama matl matlaun matliun Empat kata ini sebenarnya harusnya e, masjadun, masyrokun, magrobun. Ya, magrob itu enggak, enggak ini tidak ada adanya maghrib justru. Padahal maghrib itu fi'il madinya ghoroba grubu. E, fi'il madinya itu e, fi'il mudarnya itu adalah yaf'ulu padahal. Tapi ini masadda ini di halaman berikutnya ya halaman 40 nanti apa yang e, keluar masadda itu artinya yang masadda harusnya sih ya. Masadda. Syadza itu artinya nyeleneh. Ya? ya. Syadza. Ada istilahnya kan dalam mustalah hadis syad, hadis yang syad. Syadun. Artinya ya hadis yang uh, uh, ber, apa yang berbeda yang berbeda gitu, yang bertolak belakang. Syad. Syad itu artinya yang nyeleneh, yang aneh. Jadi yang yang di luar faidah kharaja minhu dalam istilahnya itu adalah kharaja minhu, keluar darinya yang uh, istilahnya kharaja minhu. Ini istilah perkecualian, ya, artinya dalam bahasa Indonesia perkecualian. Perkecualian gitu. Perkecualian. Jadi masjid, kemudian maghrib, masyrik sama matlek Katanya begitu ya. Jadi masjidun sama maghribun itu sebenarnya uh, fi'il mandi dan fi'il mudorenya adalah sajada yasjudu sama ghoroba yagrubu ya ah, Ghoroba ya Yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Baik. Auzanuha. Halaman berikutnya. Auzanuha. Wazan-wazannya ada dua. Ada yang maf'alun sama maf ngafilun. Nah ini kembali kepada tasrif usul. Uh, ala wazni maf'alun Iza kana Iza karat ainu mudari'ihi madmumatan atau maftuhatan. Nah, coba antum mahi. Kalau misalkan eh, yang wazan maf'alun itu manakala ain mudoreknya, ya ain mudorek itu yang mana? Misalkan ha, ah, ini ada fi'il mudorek. Ah. Berarti kalau ain fi'ilnya itu yang di sini. Ha, ah, idza karat ainu mudhari'ihi idza karat ainu mudhari'ihi madmumah berarti yang dibaca dengan dhammah atau dibaca dengan madmumatan au maftuhatan. Nah, berarti yang berbunyi yaf ulu atau yaf alu. Coba kalau yang madmumah ditasrif gimana? E, tasrif usul. Berarti fi'il madinya apa? Fa. Hmm. Fa, kalau yang madmumah ini pasti fa. Ada faula, ada fa'ala. Ada dua. Hmm. yaf ulu dengan fa'ula ulu. Coba antum yang fa'alanya dari dari ya dari sebelah kanan. faalayaf faalayaf ulu Hmm, coba. faalayaf Ulu fa'lan. ah betul. Fa'ilun. Betul. Maf'ulun. Iya. Uf'ul. Uf'ul. Ah, ah, uf'ul. -hmm. hmm. Ah, itu. Sekarang isim zaman sama isim, isim makannya nggak boleh maf'ulun. Maf'alun. Iya, sini. Maf'alun maf'alun. Terus mif'alun fu'ila yuf'alu. uh, jadi kalau misalkan uh, isim makan dan isim isim makan dan isim zamannya itu dengan wazan uh, dengan dengan wazan maf'alun, ini kan ini isim isim zaman dan isim makannya ya. Maf'alun idza kanat ainu mudarihi madmumatan. Jika ain fiilnya itu adalah domah au maftuhatan atau maftuha. Nah, fiil mudhari yang berbunyi yaf'ulu atau yaf'alu, yaf'ulu saja dulu, yang yaf'ulu itu kemungkinannya adalah dari fiil madi fa'ala yaf'ulu dengan fa'ulu, fa'ula yaf'ulu kan gitu. Begitu ya. Kalau yang uh, fiil mudhari-nya yaf'alu berarti fiil madinya apa bunyinya? Fa fa'ala dengan fa fa'ila. Hmm, gitu. Kalau yang fil ain apa fil moderatnya yang berbunyi yaf'alu maka kemungkinan fil madinya fa'ala atau fa'ila. Gitu. ya. Baik, kalau misalkan yang fi'il moderatnya ain fi'ilnya yaf'ulu. Berarti dari wajan dari fi'il madi yang berbunyi fa'ala yaf'ulu atau fa'ula yaf'ulu. Kalau yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, itu makanya kalau misalkan yang e, dari fi'il madinya yang yaf fa'ula, dari fi'il madinya yang fa'ula dan yaf'ulu bagaimana tasrifnya? Fa ya fa'ilun betul. Betul. Maf'ulun. Heeh. Iya. Itu betul. Jadi pada intinya adalah ketika isim zaman sama isim makan bunyinya ini. Ya, bunyinya adalah maf'alun gitu ya, maf'alun. Itu dari fi'il mudhari, patokannya dari fi'il mudhari yang ain fi'ilnya domah atau fathah gitu ya, intinya gitu. Adapun yang maf'ilun yang satunya lagi adalah yang ilun. Ini isim zaman sama isim makannya yang model kedua yaitu maf maf'ilun. Nah, maf'ilun. Nah, ini bedanya di sini bedanya. Bedanya di sini. Berarti idza kanat ainu mudharihi Berarti manakala ain fi'il mudorehnya hanya satu kemungkinannya yaitu apa? maksurah. Ya, jadi dikasrokan. Jadi cuma satu, yaf lu nah, ini. jika kanat ainu mudhari'i jika kanat ainu mudhari'ihi maksuratan. Nah, maka kalau yang ain fi'il mudhari'nya adalah kasroh, pasti isim makan dan isim zamannya bunyinya ilun pasti itu. Kalau yang yaf'ilu berarti fi'il madinya kemungkinannya apa bunyinya? ada dua. Fa'ala dengan fa'ila. Hmm, ada dua aja. Fa'ala dengan fa'ila. Iya. Ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang yaf'ilu, ada yang fa'ila yaf'ilu. Ya. Ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ila yaf'ilu. Nah kalau yang dari wazan madi fil madinya fa'ala, kemudian fil mudanya yaf'ilu, tasrifnya gimana? Nah, di situ. Jadi yang maksud ketika dia di isim zaman sama isim makannya tuh maf'ilun. Buktinya misalkan ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il. Maf'ilun maf'ilun ya. Kalau isim zaman sama isim makan ini dua kali ya. Dua kali dia maf'ilun maf'ilun. Ya, bunyinya sama. Kemudian mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, sekarang antum mahi Ya kita tasrif dari fi'il madi yang berawal fa'ila dengan fi'il mudari'nya yaf'ilu, tasrif lengkapnya gimana? Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il hmm. maf'ilun maf'ilun. Ya. Mif'alun. Iya. Jadi fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il Maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. alu. Di sini ada contoh-contohnya sudah sudah sudah ini sudah dicontohkan di awal-awal ya. Yaktubu, nah itu pasti maktabun. mak makadun. Ya jadi ini contoh di mana disebutkan ain mudoreknya adalah domma, kemudian isim zaman dan isim makannya maf'alun yaitu maktabun. Ya, seperti yak yaktubu maktabun. Yaqudu maq'adun. Yadhabu madhabun. Yabda'u mabda'un. Ya, itu. Tasrifnya cuma tiga. Maktabun, maktabani, makatibu. Tidak ada yang musanna, tidak ada yang mu'anasnya. Tidak ada yang mu'anas. Kalau misalkan dijadikan mu'anasnya ya bisa saja. Misalkan maktabu jadi maktabatun, maktabatani, uh, apa e, eh, maktabat ya maktabat. Kalau makatibu adalah meja-meja, kalau perusahaan maktabat. Ini perusahaan-perusahaan. Hmm. Jadi e, di sini tasrif huma maktabun maktabani makatibu. Kemudian maktabatun maktabatani e, maka maktabat maktabat gitu ya. Hmm, maktabah maktabah. Kemudian yang jadi yang yak tubuh sama yak uh, eh, udu ini yang contoh ain mudoreknya, yang ain mudoreknya adalah doma. Kalau yang habu sama yabda'u ini contoh ain mudoreknya yang fathah. Ya yang fathah. Di sebelahnya contoh yang ain mudoreknya adalah kasroh, ya yajlisu. Nah, yajlisu itu ain mudoreknya adalah kas kasroh. Mana uh, huruf ain mudoreknya Pada kata ya yajlisu ain mudoreknya huruf apa? Huruf lam, betul. Yaitu dibaca dengan kasroh. ya jeli Nah, itu ain nya namanya. ya Yajlisu. Maka uh, isim zaman isim makannya majlisun. Yadribu madribun. Yagsilu magsilun. Mm -mm. Yahliku mahlikun. seperti Seperti silu berarti dia uh, berarti artinya adalah waktu mencuci sama tempat mencuci. silu tasrifnya majlisun majlisani majalisu ya majlisun majlisani majalisu maf'ilun maf'ilani mafa'ilu itu wazannya nah kalau misalkan kita tasrif ya kalau mak'adun nahi mak'adun antum mahi uh, eh, tasrif daripada mak'adun gimana tasrif yang tasrif yang di, uh, di apa tasrif rugawinya gitu ya. Ah, makadun makadun. Uh, eh, yang musanna sama yang jamak. Makadun. Itu lihat di sini, contohnya adalah maktabun, maktabani, makatibu. Jadi uh, maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Kalau makadun, makadun, makadani. Uh, maqaidu, maqaidu gitu ya. Jadi maq'adun, maq'adani, maqaidu. Itu tasrifnya. Antum pakai kalau madhabun. Madhabun apa tasrifnya? Bagaimana tasrifnya? Ah. Madhabun. Madhabani. Madhabani. Ah. Mazahib. Hmm, jadi mazhab itu kan artinya eh, pendapat gitu ya. Kalau mazhab-mazhab, mazahib Hmm, mazhab itu artinya e, eh, mazhab lebih dari apa banyak mazhab gitu, banyak mazhab. Jadi mazahib. Kalau mabda, mabdaun. Mabdaun, hmm. mabdaani. Hmm. Mabadi'u. Mabadi'u. Mabadi'u. Uh, mabdaun, mab, mabdaani, mabadi. Al-mabadi ah, itu artinya permulaan-permulaan. Al-mabadi. Ya. Kemudian kalau yang majlisun, antum mahi majlisun tasrifnya? Majalisu. Oh ya, ini sudah ada contohnya ya. <laughs> Di bawah ini sudah ada contohnya. Berarti ganti uh, madribun. Nah. Madribun, madribani, magoribu Iya, madribun, madribani, magoribu Kalau maksilun? Maksilani, hmm. Magosil. Magosil, ya Maksilun, maksilani, <laughs> iya. Magosil. Ya, dia dari mafail maf uh, mafilun mafilani mafail. Jadi magsilun magsilani maghasilu. Ya maghasilu. Mahlikun mahlikun. Ah. Uh -uh. Mahaliku. Ya, mahlikun mahlikani mahaliku. Ah, uh ya. Baik, sedikit lagi di sini karena penting. Ma syadda min min ismai zaman wal makan. Ma syadda syad. Ya, artinya di sini sebenarnya bukan syad ya, syadz. Uh, apa yang uh, menyelisihi dari dua isim zaman dan isim makan? Dari dua isim yaitu isim zaman dan isim makan ya. Dari dua isim, isim zaman dan isim makan. judu harusnya masjadun tapi justru masjid. Hmm. Ini memang dari sananya begitu. Kemudian kalau yang yasruku harusnya kan masyrakun tapi masyrikun. Kalau masjidul waktu sujud atau tempat sujud. Jadi masjid itu adalah tempat sujud kan gitu kan. Nah, itu sesuai dengan artinya. Kalau uh, yasruku dari syaroko yasruku artinya apa? Terbit. Nah, terbit berarti kan sebelah timur. Nah, orang mengatakan mana masyrik? Nah, sebelah sana masyrik karena tempat matahari terbit. Jadi masyrikun itu bermakna uh, waktu terbit matahari atau tempat terbit matahari, masyrik. Jadi sebelah timur masyrik itu. Harusnya kan masyrok. Masyrokun. Ini namanya syad. Syadza. Yang be, be, eh, yang yang keluar, yang menyimpang. Kalau ya grubu, maghrib, ini sebelah barat kan sebelah sana. Harusnya maghrobun gitu. Tapi tapi disebutnya dengan maghrib. Artinya eh, waktu matahari tenggelam atau tempat matahari tenggelam. Sebelah mana? Sebelah barat. Ya, masyrik wal maghrib gitu ya. Masyrik wal maghrib. Kemudian kalau ya telu'u harusnya kan matlaun, tapi ini matliun. Uh, matliun. Nah, adapun yang matla yang sering disebutkan ketika ru'yah hilal itu bukan bukan waktu melihat atau tempat melihat. Matla itu adalah uh, apa namanya? ini yang sifatnya apa? Sebenarnya matla itu tempat ya. Kalau matla matla bisa bermakna juga masdar sih, masdar mim gitu ya, masdar mim. Tola ayat, tola ayat lu'u tola'an atau matla'an. Nah, ini penglihatan, matla, tempat melihat. Kalau alam ya, untuk masalah matla atau matla ini eh, apakah ini termasuk yang eh, atau bukan karena belum begitu memahami ya. Tapi justru kita yang sering dengar adalah matla gitu kan. Matla itu artinya tempat melihat justru, waktu melihat. Melihat apa? Ini hilal. Hilal e, matlak di mana? Misalkan Indonesia di Lembang, di Bandung. Nah, itu kan karena tempat yang paling tinggi dengan alatnya. Wa katsiran ma yalhaquhuma ta'u ta'un marbutatun fi akhirih. Nah, di sini perlu antum ketahui dalam isim isim zaman sama isim makan banyak di sini diikuti dengan tak marbutoh. Jadi tidak semuanya berbentuk muzakar, banyak yang banyak yang muanas juga, banyak yang ada muanasnya. Wa sering sekali ma yalhaquhuma diikuti atau ditempel ya ta'un marbutoh. Ada tak marbutoh di akhir kata tersebut. Contoh. Darosa yadrusu. Ya, darosa ya yadrusu darsan. dari sun madrusun udrus. Latadrus. Nah, apa harusnya isi makan sama isi zamannya? Harusnya kan madrasun. Nah, tapi tidak dipakai. Atau tidak lazim, tidak lumrah. Eh, jarang dipakai. Yang justru yang dipakai madrasah. Nah, madrasah. Sebenarnya kalau madrasah itu condongnya ke waktu belajar apa tempat belajar? Tempat belajar. Jadi kalau misalkan untuk yang waktu belajar kembali ke sebelumnya yaitu mad dengan rumus maf'alun yaitu madrasun. Adapun yang tempat belajar jangan madrasun, madrasatun. Nah, gitu. Itu sudah melekat itu. nggak ada al madrasu al ibtidaiyu nggak ada. Adanya al madrasah al ibtidaiyah nah, gitu ya. Madrasah pakainya sekolah. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat belajar pertama kan gitu ya. Nah. Juga matbaun itu toba ayat ba'u, to, tobaan atau tiba e, tobaan, tobaan, tobiun matbuun, itba. E, la, la tatba matbaun, matbaun. Nah, matba'ah itu artinya matba itu tempat mencetak. Hmm. Eh, tempat percetakan, matba'ah itu artinya percetakan. Makbaroh, kobaroh eh, kob, kobaro yakburu, mengubur. Nah, makbaroh itu tempat kuburan. Hmm, makbaroh, mari katakan makbaroh. Nah, ya? Iya, artinya eh, tempat tempat tempatnya gitu ya. tempat mengubur, ya tempat mengubur atau itu kuburan maksudnya ya. Artinya di situ kuburan. Nah, itu menjadi disebutnya dengan makbar bukan makbarun tapi makbaroh. Nah, kalau waktu mengubur tetap makbarun. Ini maksudnya kebanyakan tempat. Ya. Nah, ah. nah maktabah. Nah, ada dua sebenarnya. Bisa maktabun, bisa maktabah. Kalau maktabun itu bermana meja. Nah, bisa waktu menulis atau tempat menulis. Tapi kalau maktabah lain lagi. Perpustakaan justru. Di situ banyak meja-meja, banyak buku-buku. Nah, itu e, bukan waktu menulis tetapi perpustakaan maktabah itu. Ya, tempatnya buku-buku mahtabah. Mahkamah artinya apa? Bukan waktu waktu menghukumi atau waktu ada sidang, tapi tempat. Tempat apa? Iya, tempat pengadilan ya, mahkamah militer, mahkamah apalagi mahkamah agama gitu ya, mahkamah agung artinya tempat ada persidangan di situ. Mahkamah agung, ya, mahkamah mahkamah apa ya, mahkamah. Pokoknya mahkamah itu bakal dipakai tuh di Indonesia banyak mahkamah Majzaroh. Majzaroh ini artinya tempat untuk memotong hewan. Tempat, tempat memotong e, penjagalan seperti motong sapi, ya gitu ya. Biasanya itu sifatnya hewan-hewan besar ya. E, kalau kambing, ya kambing juga udah termasuk lah. Tapi kalau motong ayam, ya <laughs> haram disebutkan ya. Atau ayam nggak pakai tempat di mana aja bisa. Tapi kalau udah kayak e, kerbau, sapi, ya Eh, kami juga mungkin masuk ya. Kalau kami sebenarnya nggak terlalu sih ya. Iya, soalnya itu mah nggak mesti harus ada tempat yang khusus. Kalau sapi kerbau yang besar itu ada tempat khusus. Nah, yang tempat khusus itu namanya majzaro. Nah, majzaro itu tempat penjagalan hewan. Baik, ikhwani fidin rahimani Allah. Jadi dalam masalah terutama yang isim apa, isim makan banyak disambung dengan tak marbutoh ya banyak sekali seperti madrasah, mahkamah, kemudian matba'ah, kemudian Maktaba, lalu apa namanya makbaroh, lalu majazaroh. Ya, ini contoh-contohnya. Artinya, hmm, contoh. Artinya kalau kita menemukan kita jangan aneh gitu, e, karena memang e, apa namanya apa yang biasa diucapkan atau apa yang biasa dipakai oleh bangsa Arab. Gitu ya. Tapi hukumnya tetap tadi ada dua yaitu maf'alun sama maf'ilun. Ya maf'al sama maf'ulun ini isim zaman sama isim maka. Di urutan ke-8 dan di urutan ke-9 dari tasriful usul. Dan tasriful usulnya itu dalam diri satu ini harus kuat ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilan maf'ulun if'ala taf'al eh, maf'ulun maf'ulun maf'ulun fi'ila alu gitu ya. Nah, nanti uh, kembali ke eh, di halaman berikutnya itu seperti itu. Fa'ala ilu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Lalu fa'ula yaf'ulu. Itu yang apa namanya e, harus dipegang ya harus di harus dikuasai insyaallah. Baik ikhwan fillah rahimani wa Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini cukup insyaallah ya. Sedikit tetapi mengena insyaallah ya. Karena e, nanti di akhir kitab-kitab ini selain komus adalah tamrina. Nah, di sini juga evaluasi lah gitu ya ujian akhir semester lah gitu ibaratnya. Walaupun cuma dua halaman. <laughs> Tapi ini juga termasuk yang eh, apa namanya untuk menunjukkan, mengukur apakah kita paham atau tidak dari buku ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa lahum minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.